Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sahabat pendengar radio Muslim dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam pembahasan fikih kesehatan kontemporer terkait puasa dan Ramadan, membahas dan membedah sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Rehanul Bahrain, Magister of Science spesialis patologi klinik hafizahullah taala wara'ah dan tidak terasa kita telah semakin berada di penghujung bulan Ramadan dan kemudian kita pun juga insya Allah dalam waktu dekat akan menyelesaikan pembahasan buku yang beliau tulis ini. Dan sejauh pembahasan kita telah banyak kita dapatkan faedah-faedah yang bisa kita jadikan sebagai acuan terkait pembahasan masalah kontemporer yang dalam terutama dalam bidang fikih kesehatan terkait dengan puasa sehingga menjadi jelaslah bagi kita permasalahan-permasalahan yang ada yang dahulu tidak pernah Nabi dan uh, Nabi dan para sahabat yang menjelaskan bagaimana kondisinya namun dekat berkat uh, keilmuan yang diwariskan dan diterima warisan tersebut oleh para ulama dan diramu oleh orang-orang yang ahli di bidangnya sehingga menjadi uh, siap konsumsi buat kita semua. Ya, semoga itu bisa menambah kita dan keyakinan kita dalam menghadapi realita kehidupan di zaman modern sekarang ini. Dan kita tetap bisa fokus beribadah tanpa keraguan-raguan dengan penuh keyakinan bermodalkan apa ilmu yang telah kita miliki. Para pendengar dan muslimin dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah dan setelah kita menyelesaikan pada pertemuan yang kemarin bab tiga terkait hukum puasa, puasa yang berkenaan dengan e, permasalahan kontemporer terutama di bidang kesehatan dan pembahasan yang sangat panjang kita telah sampai sekarang di bab yang terakhir di bab yang keempat tentang panduan ibadah bagi orang yang sakit selama Ramadan ya. Sehingga dari sini ya e, kita bisa tahu meskipun keadaan orang tersebut sakit ya ia masih bisa menambah pahala, menumpuk pahala e, sebagaimana orang yang sehat ya. Bahkan tidak diduga-duga justru ketika ia menyikapi sakitnya tersebut dengan sikap yang bijak, dengan sikap yang penuh hikmah, penuh kesabaran dan mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi penyikapan dirinya terhadap kondisi sakitnya membuahkan pahala yang sangat besar yang e, bahkan bisa mengalahkan orang-orang yang sehat. Sebagaimana e, dalam satu hadis yang bunyinya kurang lebih redaksinya yang bisa kita tangkap adalah bahwasannya nanti di hari kiamat kelang orang ya, orang-orang yang sehat itu akan iri sekali dengan orang-orang yang sakit ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran atas sakitnya ya mereka yang sakit dan sabar dengan kesakitannya ternyata pahala yang sangat besar dan ampunan yang sangat luas sehingga orang-orang yang sehat itu menjadi iri terhadap orang-orang yang sakit dengan catatan orang yang sakit tersebut benar-benar menerima kondisi tersebut yang telah Allah tetapkan dalam takdirnya sikap sabar dan semoga itu menjadi ladang pahala yang amat besar sehingga kabar gembira bagi orang yang sakit adalah ketika sakit tersebut statusnya adalah ujian dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih tinggi lagi ia menyikapinya sebagai tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Ya tentu wajar saja di antara kita mungkin ada yang frustasi, jengkel dengan penyakit yang sedang diderita, ya. Belum lagi harus menjalani penyakit berat dan kronis serta bertahun-tahun, ya. Bahkan di antaranya eh, apa? kata istilah orang itu eh, sulit atau tidak ada harapan lagi untuk sembuh, ya. Misalnya pada penyakit-penyakit yang kronis sifatnya kanker, ya, kanker darah dan jenis kanker yang lainnya, kemudian penyakit-penyakit e, gagal ginjal dan seterusnya. Ya, memang istilahnya ya tobiat ya kita merasa jenuh ya seakan-akan tergantung dengan obat, seakan-akan tergantung dengan ini dan itu dan seterusnya. Namun jika memang e, ada orang yang merasakan demikian maka cobalah cari waktu khusus ya untuk menenangkan diri kita, menenangkan pikiran kita ya bisa dengan mengambil wudhu ya kemudian sholat sambil merenungi merenungi apa kita memahami bahwa e, sakit ini adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala maka kemudian kita selayaknya bergembira ya perlu ditanamkan ya betul-betul ditanamkan dalam keyakinan kita bahkan e, eh, sekuat-kuatnya sedalam-dalamnya dalam jiwa kita bahwa ujian dan cobaan adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nabi SAW bersabda, Inna izamal jazai ma'izamil bala, wa inna allaha ida ahabba qawman ibtalahum. Nah ini, sesungguhnya besarnya pahala yang didapat itu sebanding lurus dengan besarnya ujian yang diterima. Dan wa inna allaha ida ahabba qawman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala ia mencintai suatu kaum, maka Allah pasti akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha menerima e, bersabar atas ujian yang Allah berikan tersebut, maka ia mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. man sakhita falahu sukhtu. Maka barang siapa yang yang murka ya pada Allah Subhanahu wa taala, marah terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya dengan ujian tersebut maka statusnya sama saja dengan marah pada Allah Subhanahu wa taala maka Allah murka kepadanya ya Nabi SAW juga bersabda idza aradallahu bi'abdihi khaira fid dunya jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi hambanya kebaikan maka Allah akan segerakan hukuman bagi dirinya itu di dunia harapannya apa harapannya supaya ketika kita nantinya ketika hamba tersebut ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua hukuman perbuatannya sudah disegerakan di dunia, maka Allah tidak menghukum lagi di akhirat. Sudah Allah ampuni semuanya dengan balasan di dunia. Ya. Dan itu jauh sebenarnya lebih baik karena hukuman yang Allah timpakan di akhirat itu jauh lebih dahsyat dan berlipat-lipat ganda rasanya, menyakitkan dibandingkan hukuman yang ada di di dunia. Nah, Justru yang berbahaya adalah ketika seseorang itu tidak merasa diuji. Ia merasakan kenikmatan terus. Lalu kemudian ia lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditimpa sakit, tidak ditimpa kefakiran, diberikan kelancaran dalam urusannya, namun kerjanya e, perintah Allah ia langgar, ya. E, larang Allah apa yang Allah larang ia langgar, apa yang Allah perintahkan tidak ia kerjakan, apa yang menjadi kewajiban yang tidak ia laksanakan, apa yang Allah haramkan ia terjang saja. Dan hidupnya seakan-akan kita lihat lancar ya. Dan hati-hatilah ini namanya uh, istidraj ya, is istidraj. Allah ulur ya supaya dosa makin banyak berlipat sehingga nanti tatkala ia berjumpa dengan eh, Allah di Subhanahu wa taala di akhirat dalam hisabnya semua itu akan menjadi penambah berat siksanya bagi dirinya waliyadzubillah. Ya. Oleh karenanya bagi yang masih ya kita melihat orang-orang yang masih senantiasa bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala mari kita imbau untuk bertaubatnya. pintu bertaubat Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbuka luas untuk semua dosa yang pernah dilakukan dari mulai dosa kesyirikan sampai dosa yang paling remeh Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubatnya lebar-lebar selama eh, selama nyawa atau ruh belum sampai di tenggorokan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat uh, Az-Zumar qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wahai uh, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri dengan kezaliman dengan maksiat ya la takonatul min rahmatillah janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala innallaha yaghfiru dzunuba jami'an Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni semua jenis dosa Innahu huwal ghafur rahim karena Allah adalah zat yang maha e, pengampun lagi maha penyayang. Ya. ya. Dan juga kita bisa menyadari ya, hukuman ya, ujian yang Allah timpakan kepada kita itu bisa jadi berupa berupa akibat dari dosa dari kita yang kita lakukan ya. Dan sebagai bentuk hukumannya ya bisa saja Allah menurunkan hukuman berupa penyakit bisa saja ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat mubasysyiris sabirin ya. Dan sungguh akan kami e, berikan cobaan kepadamu ya dengan sedikit rasa ketakutan, rasa kelaparan, ya, kekurangan harta, kekurangan jiwa, ya baik itu e, ada badan yang sakit atau jiwa keluarga yang kehilangan dan kekurangan buah-buahan. Tapi wabashirus sabirin nanti berikanlah kabar gembira ya kepada orang-orang yang sabar ya yaitu alladzina idza asabatuhum musibah tatkala musibah datang menimpa mereka qalu mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sesungguhnya kita ini semua milik Allah Subhanahu wa taala ya dan hanya kepadanya lah kita semua akan ke kembali ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah maka golongan orang yang seperti ini Inilah golongan yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabbnya. Wa ulai kaumun muhtadun dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Sehingga ujian juga merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita terima. Ya minimal kita sikapi dengan kesabaran ya. Alhamdulillah jika sudah mampu e, menerima rasa apa sakit tersebut dengan ridho bahkan rasa syukur ya. ini level yang lebih tinggi lagi ketika orang bisa menyikapi uji apa sakit yang menimpanya sebagai sarana untuk ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala ini level yang lebih tinggi daripada sekedar sabar dan yang terakhir adalah sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah level yang paling tinggi ya mendapatkan musibah dalam bentuk apapun termasuk sakit dan ia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan memang semua manusia ujiannya berbeda-beda ya, tidak yang jelas tidak mungkin ada manusia yang tidak pernah dapat ujian ya, pasti semuanya mengalami ujian baik itu kesusahan, kesedihan, namun tiap orang beda-beda. Dan setiap ujian pasti Allah timpakan sesuai dengan kadar, kadar kemampuan hambanya untuk menanggungnya ya untuk me, me, me, apa namanya memikulnya ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebankan hambanya lebih banyak dari kemampuannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani seorang jiwa kecuali apa yang sanggup sesuai dengan kemampuannya. Para pendengar radio muslim dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah setelah berbahas e, mengenai e, sakit adalah ujian bahkan bisa tak, e, apa ujian dan takdir dari Allah bahkan sebagai tanda cinta pada hambanya sarana untuk mencari ridho dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pembahasan berikutnya, sebab di bab keempat ini adalah sakit sebagai penghapus dosa. Maka selayaknya orang yang sakit itu bergembira mendengar kabar berita ini, ya karena kesusahan, kesedihan dan rasa sakit karena penyakit yang ia rasakan akan menghapus dosa-dosa yang pernah ia lakukan sebelumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adha min maradin." Ya, setiap muslim tidaklah setiap muslim e, terkena suatu musibah, ya, penyakit, ya, e, eh, wahu atau yang lainnya, penyak, e, eh, masalah musibah yang lainnya, illa habtallahu bihi sayyiatihi kama tahuddu syajaratu waraqaha. Kecuali Allah pasti akan hapuskan kesalahannya sebagaimana pohon mengugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, "Ma min syai'in yusibul mu'mina min nasab." Tidaklah seorang muslim ya e, tertimpa musibah ya berupa tertusuk duri atau suatu hal yang lebih berat dari itu. Wala hazanin ya. Wala wasabin ya. Hatta hammu yuhimmuhu ya. E, kesedihan ya, susah ya, sampai perasaan galau yang membingungkan pikirannya illa yukaffirullahu bi anhu sayyiati melainkan Allah pasti akan menghapuskan dosa-dosanya kesalahan-kesalahannya disebabkan e, kesusahan musibah yang ia alami maka kita jangan putus asa dan mari kita renungkan kembali ya sehingga ketika kita eh, eh, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tertimpa penyakit maka berbahagialah ya berbahagialah ya kenapa tidak ya karena hanya tertusuk duri saja itu sudah bisa menghapus dosa-dosa yang telah berlalu hanya sakit tertusuk duri paling cuma sebagian ya hanya setitik kecil sedikit saja sesaat dan kemudian langsung hilang ya bagaimana dengan penyakit yang sifatnya kronis bagaimana dengan penyakit yang dirasakan oleh orang-orang yang sangat berat ya tentu penghapusan dosa bahkan menjadi ladang pahala itu sangat besar sekali maka berbahagialah karena bisa menjadi e, apa namanya dengan penyakit ini ya bisa jadi dengan penyakit ini kita akan bersih dari dosa dari dosa tidak punya dosa sama sekali ya bahkan ketika e, apa ketika ditimbang e, timbangan daun timbangan yang dosa itu kosong ya sehingga ketika ia kembali pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci sebagaimana anak yang baru lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma yazalul bala'u bil mu'min wal Mu'miyati fi jasadihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah ya e, apa tidaklah ujian itu e, cobaan itu melainkan akan selalu menimpa seorang mukmin dan mukminah laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman ya ujian dalam hal apa dalam hal jasadnya ya kekurangan fisiknya sakit penyakit yang ia derita wamalihi dan hartanya dan juga Eh, waladihi dan pada anak keturunannya hatta yalqallaha sehingga akhirnya pada saat ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala wa ma alaihi dan dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa dosa sedikit pun ya. Ya, hadis ini ya sangat cocok bagi orang-orang yang mempunyai penyakit kronis yang tidak bisa diharapkan kesembuhan kesembuhannya ya bahkan ada vonis dari dokter bahwa umurnya tinggal sekian minggu, tinggal sekian hari, tinggal sekian jam bahkan ya. Sehingga ia khawatir ya penyakit ini menjadi sebab kematiannya. Hendaknya ia bergembira ya karena bisa jadi ia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Artinya surga telah menunggunya insyaallah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mungkin apalagi dengan fonis oh, umur Anda tidak akan lama lagi sebulan ya tinggal berapa setahun kurang lebih ya meskipun nantinya lebih dari, diberi apa lebih dari itu yaitu kemungkinan bonus dari Allah Subhanahu wa taala karena dokter yang memprediksi usia uh, pasien tinggal sekian tinggal sekian ya itu sebenarnya bukan dokter ingin menakut-nakuti tidak kami bekerja uh, bagaimana sesuai evidence based medicine ya. sesuai kondisi uh, klinis pasiennya kemudian sesuai pemeriksaan eh, apa namanya ke status stadium penyakitnya bagaimana ya dengan ini biasanya menurut penelitian berapa usia harapan hidup yang didapatkan ya, dengan penyakit sekian ya sehingga justru mungkin ya ketika berat menerima bahwa usia sebentar lagi misalnya diperkirakan oleh dokter diperkirakan umurnya tinggal sekian tinggal sekian ya tinggal tersisa tiga bulan lagi dan seterusnya itu seandainya menjadi motivasi dan penyemangat buat eh, bapak-bapak, ibu-ibu ya, ataupun saudara sekalian yang mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menderita penyakit yang berat, ya, terutama penyakit kanker yang biasanya ada prediksi-prediksi dari dokter uh, bahwasannya uh, umur tinggal sekian. Namun itu menjadi sebagai apa ya? Sebagai ya, perlu dipandang hikmahnya adalah itu sebagai uh, berita dari Allah secara tidak langsung ya bahwasannya umur yang diperkirakan dokter sekalian oh artinya ajal saya sudah semakin dekat ya sehingga ini adalah waktu yang kesempatan emas untuk memperbaiki diri membersihkan diri dari segala dosa bertaubat kembali pada Allah Subhanahu wa taala sehingga tatkala e, nantinya kurang lebih ya ketika sudah mm, memasuki waktu prediksi atau lebih dari itu sedikit ya dan seringnya kita jumpai ada lebih dari waktu itu dan tidak jarang juga kurang dari itu ya itu berarti kita telah uh, apa namanya orang-orang yang sakit ini yang yang menyikapi kabar berita buruk ya mengenai umur yang tidak lama ya mereka akan habiskan biasanya dengan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala memohon ampun sehingga tatkala kematian datang menjemputnya ya di waktu yang mungkin telah diprediksi oleh para dokter uh, menyebabkan ya ketika tatkala dia telah tutup sebelumnya dengan taubat dan kembali pada Allah Allah cabut nyawanya dalam keadaan ia uh, eh, tidak memiliki dosa lagi ya. Dan itu suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Taubat menghapus semua kesalahan semua kesalahan dosa yang dilakukan seorang hamba. Oleh karenanya eh, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat ya. Nabi SAW bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala minimal 70 kali padahal Nabi adalah nabi ya. Beliau Rasulullah SAW adalah rasul ya yang telah Allah jamin surga baginya. Allah jamin ia maksum dari segala dosa-dosa besar yang menghinakan e, status dirinya dan seterusnya. Ya. E, namun ya, Nabi mengajarkan ke kita untuk senantiasa beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Ya, sehingga kita harapannya taubat yang dicicil itu lebih mudah bagi kita untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita yang pernah kita lakukan sebagai bentuk maksiat dan pembangkangan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang sekedar kata-kata dan teori itu berat ya Ikhwanifuddin Ya banyak yang ah ngomong doang kan berat Coba kamu yang tertimpa penyakit seperti itu Ya tidak boleh kita ngomong seperti itu ya Itu berarti kan menginginkan kejelekan untuk orang lain gitu Bagaimanapun juga penyakit yang kita kita Meskipun kita bagi bagi orang-orang yang me me menderita penyakit tersebut harus menyikapi kalau ini adalah ujian, cobaan, bahkan tanda rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita menginginkan orang lain karena kesal dengan orang lain misalnya sakit seperti diri kita itu namanya menginginkan kejelekan untuk orang lain ya tidak boleh ya tidak boleh tanpa alasan yang dibenarkan ya maka ya e, memang berat teorinya ya tapi e, apa istilahnya itu tadi percayalah waktu yang bisa kita menenangkan pikiran lalu kemudian merenungi itu semuanya Insya Allah nanti Allah akan bukakan pikiran Allah akan tenangkan jiwa kita ya dan kita e, ketika kita sakit nantinya ya saat sakit itu lebih mudah menerima penyakit yang telah Allah tetapkan dan takdirkan menimpa diri kita. E, demikianlah sedikit ini yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini dalam rangkaian pembahasan fikih eh, kesehatan kontemporer terkait puasa dan Ramadan. E, dan kita akan lanjutkan masih di pembahasan yang keempat yaitu yang terkait dengan ibadah orang-orang yang sakit selama bulan Ramadan.